saling wasiat di antara kita agar meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan takwa ini Allah akan memberikan jalan keluar atas semua urusan dan problem hidup kita. Karena janji Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Yang kedua, mudah-mudahan dengan takwa ini Allah memberikan kita kemudahan dalam segala urusan kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan mudah-mudahan dengan takwa ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rizki dari pintu dan jalan yang tidak kita sangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan sehat rohani sehingga siang hari ini kita dapat hadir untuk memenuhi undangan Allah dalam mimbar sholat Jum'ah yang mulia. Dengan satu harapan, semoga apa yang kita lakukan siang hari ini, semuanya menjadi amalan solihan magbula. Amal soleh yang diterima oleh Allah dapat menghapus dosa-dosa kita. Membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Serta menjadikan kita manusia-manusia yang selamat, bahagia, dunia sampai dengan akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin dan salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita adalah ketika Allah menciptakan kita makhluk ini secara berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Yasin ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan semua makhluk hidup ini berpasang-pasangan. Mimma tumbitul ard, apakah itu dari apa yang tumbuh dari muka bumi Allah ini? Wa min anfusihim, ataukah apakah dari diri mereka? Wa mimma la ya'lamun, dan dari apa-apa yang mereka tidak ketahui. Oleh karena itu dalam realitas kehidupan kita akan menjumpai semua unsur ini berpasang-pasangan. Di satu saat kita akan menjumpai ada malam, ada siang, ada langit, ada bumi, ada kebenaran dan ada kebatilan, ada laki-laki dan ada perempuan. Inilah nikmat Allah yang luar biasa besarnya. Kemudian dengan nikmat berpasang-pasangan ini, Allah yang menciptakan kita. Maka Allah yang paling tahu keadaan manusia. Karena itulah Allah menciptakan yang disebut dengan aturan-aturan permainan dalam hidup. Aturan ini adalah keniscayaan ma'asyiral hadirin. Orang hidup tanpa aturan, maka hidupnya akan rusak dan hancur. Taruhlah ada seorang yang ingin bikin organisasi. Organisasi pasti harus, harus ada aturan. Karena dengan aturan itu, organisasi akan baik. Tanpa aturan, organisasi akan hancur. Ada yang bikin sekolah. Sekolah supaya baik, dibikinlah aturan. Tanpa aturan, sekolah pun akan hancur. Demikian juga hubungan antar laki-laki dan antar perempuan. Ada seorang laki-laki yang suka kepada wanita. Ada seorang wanita yang suka kepada laki-laki. Itu tidak salah. Yang salah adalah tatkala dia suka kepada lawan jenisnya, tapi tidak sesuai dengan aturan. Aturan yang menciptakan dirinya. Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan ini dalam satu surah di Al-Qur'an, surah Ali Imran ayat 14. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Al-ayah. Manusia itu dihiasi syahwat. Syahwat kepada apa? An-nisa. Hubbus syahawati minan nisa. Laki-laki suka perempuan. Sebaliknya perempuan juga suka laki-laki. Ayat ini adalah ayat yang sangat-sangat masyhur. Laki-laki senang perempuan, perempuan senang laki-laki. Dan Allah ciptakan memang seperti itu adanya. Maka kalau ada orang keluar dari koridor sunatullah seperti ini, maka itu disebut orang yang tidak waras dan tidak normal. Seperti ada orang laki-laki yang suka laki-laki atau perempuan yang suka perempuan. Ini yang disebut dengan LGBT itu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Aturan Allah di dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan itulah yang disebut dengan nikah atau bingkai pernikahan. Karena itu aturan nikah itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk membatasi hubungan manusia antar laki dan perempuan, justru aturan pernikahan ini diciptakan oleh Allah agar hidup manusia semakin maslahah, semakin baik, semakin mulia dan manusia akan muncul satu ketenangan. Karena itu dalam hukum yang sangat realistis kita melihat kalau ada suami istri yang halal, yang sudah menikah, maka dia akan berjalan di muka umum ini dengan tenang. Dia tidak akan ketakutan. Kalau dia berdua masuk kamar ini, orang-orang tidak akan mungkin curiga. Bahkan orang itu akan bahagia dan mendoakan kepada dia. Coba kalau sekarang ini, ada seseorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahrum, Kemudian mereka berdua-duaan. Maka yang terjadi adalah ketakutan-ketakutan. Wajahnya kelihatan celingak-celinguk dan gelisah. Orang yang melihatnya pun akan merasa ini bukan hal yang baik. Karena itu nikah adalah aturan Allah dalam membangun hubungan antara laki-laki dan perempuan. Artinya orang yang menikah pasti aman dan tenang. Tanpa pernikahan hidupnya pasti akan hancur dan terus dihantui rasa ketakutan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian aturan Allah dalam pernikahan ini dibingkai, dibingkai dengan tiga aturan. Yang pertama adalah aturan yang berdimensi akidah. Berdimensi keyakinan. Apa aturan yang berdimensi keyakinan? Bahwa jodoh itu yang menentukan adalah Allah. Manusia tidak bisa memilih jodoh. Mau kita mencari jodoh kemana-mana kalau Allah tidak mentakdirkan itu jodoh, tidak akan mungkin terjadi. وَرَبُّكَ يَخْلُكُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَرُ maka nalahumul khiyarah. Tuhanmu Muhammad yang menciptakanmu dan memilihkan hidupmu termasuk jodohmu. Jadi kalau kita punya istri, ma'asyiral hadirin, itu bukan pilihan kita, tapi itu pilihan Allah untuk kita. Ini aturan akidah. Sehingga unsur perjodohan ini adalah unsur yang paling misterius dalam kehidupan. Unsur yang paling rahasia dalam kehidupan. Karena itu ayat unsur, ayat prinsip dalam pernikahan itu di dalam Ar-Rum ayat 21 diawali dengan kata-kata wa min ayati Tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah itu berarti ini adalah rahasia Allah. Kalau kita sering mengkaji tafsir dan membaca ayat tentang wa min ayati ayat yang diawali dengan wa min ayati atau subhanalladzi atau tabarakalladzi. Ini ayat-ayat yang dominan hati dan bukan dominan akal. Ayat-ayat kudrotullah bukan ayat-ayat sunnatullah. Wa ayati artinya tanda-tanda kebesaran Allah. Berarti ini urusan Allah. Kasus pernikahan itu adalah urusan Allah. Ada ayat dimulai subhanalladzi Subhanalladzi tadi subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha atau subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram idal masjidil aqsa. Peristiwa Isra Mi'raj itu dominan pakai keyakinan daripada dominan pakai akal atau logika. Atau ayat tabarakalladzi. Sehingga dalam konteks aturan Allah dalam pergaulan, akidah ini sering tidak masuk akal. Mungkin ada yang masuk akal. Ada yang secara fisik Allah Subhanahu wa taala menjodohkan seorang laki-laki yang masih muda tampan mendapatkan jodoh seorang perempuan yang masih muda dan cantik. Ini ideal. Tapi ada Allah Subhanahu wa taala menjodohkan seorang laki-laki yang tampannya luar biasa, masih muda. Tapi mohon maaf, yang perempuan justru wajahnya biasa-biasa. Biasa-biasa itu bahasa halus, bahasa kasarnya jelek. Ada. Dan itu bukan pilihan kita, itu adalah pilihan Allah. Ada yang sebaliknya. Ada juga yang dua-duanya juga tidak punya fisik yang bagus. Ini adalah urusan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga pernah menjodohkan seorang laki-laki yang baik bertemu dengan seorang perempuan yang baik. Allah sampaikan ini dalam pelajaran penting dalam Al-Quran. Sejarah Al-Quran menorehkan seorang laki-laki yang salih bertemu dengan seorang uh, perempuan yang salihah. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dijodohkan oleh Allah dengan Sarah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijodohkan dengan Khadijah. Ali bin Abi Thalib dijodohkan dengan Fatimah. Kisah Ibrahim, kisah Nabi Muhammad, kisah Ali bin Abi Thalib ini nanti akan terulang kembali. Bahwa nanti di zaman now ini ada laki-lakinya baik bertemu dengan istri yang baik. Tapi ingat, Al-Quran juga menorehkan seorang wanita salihah. Rasulullah menyebutkan ini wanita-wanita terbaik surga. Menikah dengan seorang laki-laki yang kafir, yang bejat, Siapa dia? Asia Asia binti Mazahim. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis yang sahih, afdalu nisa'i ahli jannah Asia binti Mazahim. Sebaik-baik wanita surga adalah Asia binti Mazahim. Siapa suaminya? Firaun. Firaun mendapat gelar orang yang paling laknat di muka bumi ini, suami yang paling bejat di muka bumi ini. Di samping dia seorang musyrik, Fir'aun punya karakter yang luar biasa bejatnya. Hobinya apa? Hobinya setiap siang hari dia memukuli istrinya. Dan malam dia mengumpuli istrinya. Fir'aun ini bisa mati pak. Tapi Fir'aun zaman sekarang muncul. Banyak suami yang suka memukuli istrinya di siang hari. Tapi mengumpuli istrinya di malam harinya. Namanya bukan Fir'aun. Tapi watak karakter persis dengan Fir'aun. Pengulangan kisah Fir'aun dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala juga pernah menjodohkan seorang laki-laki yang soleh kebalikannya mendapatkan seorang wanita yang benar-benar bejat, musyrikah, yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada suami. Nabi Lut, Nabi Lut alaihi salatu wassalam, seorang nabi Allah, seorang yang soleh berjodoh dengan seorang perempuan yang durhaka kepada Allah. Imro'atul Lut, istri Lut itu adalah wanita yang musyrikah, durhaka kepada Allah, durhaka kepada suami dia kena penyakit LGBT. Kemarin waktu ekspedisi jejak Rasul, saya sempat datang ke kaum Sodom, kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam, di mana Allah mengazab kaum Nabi Lut. Puing-puing dari rumah-rumah batu yang hancur dihancurkan Allah akibat perilaku mereka masih nampak sekali. Innakum latatuna rijal syahwatan min dunin nisa. Dan bahkan Allah pernah menjodohkan seorang laki-laki yang bejat bertemu dengan seorang suam istri atau perempuan yang bejat. Ini contoh Qur'annya mungkin tidak ada, tapi contoh realita di Surabaya ini mungkin banyak. Ini hukum Allah dalam konteks akidah. Yang kedua adalah tentang qas, qas atau gharat, tujuan dalam pernikahan. Setelah kita mengetahui tentang hukum akidah bahwa jodoh itu adalah Allah, maka kita pasang badan. Apa? Yaitu dengan ridho. Makanya Allah, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering menghibur, sering menghibur kaum wanita, para istri ketika mendapatkan jodoh suaminya yang kurang baik, suruh bersabar, bersabar menghadapi suami yang seperti ini. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, siapa seorang istri yang bersabar menghadapi kebejatan akhlak suaminya, maka dia mendapatkan surga seperti surga yang diberikan Allah kepada Sayyidatina Asia. Dan juga bagi kaum kaum laki-laki yang mendapatkan jodoh yang kurang baik dan dia bersabar dengan istrinya ini. Siapa seorang suami yang bersabar atas kebejatan akhlak istrinya maka dia diberikan pahala seperti surga yang diberikan Allah kepada Nabi Lot alaihi salatu wassalam karena konteksnya adalah akidah maka gambarannya adalah akhirat kemudian tentang tujuan itu adalah as-sakinah ketenangan dalam rumah tangga kalau kita ada seorang laki-laki perempuan menikah dan muncul ketenangan maka tujuan prinsip dalam pernikahan itu telah tercapai tapi ketenangan ini tidak mungkin terjadi tanpa hukum syariah. Karena itu ada hak kewajiban suami dan istri. Kewajiban suami menjadi haknya istri dan kewajiban istri menjadi haknya suami. Salah satu contoh tentang bagaimana Allah memberikan aturan syariah akan terciptanya keluarga yang islami ketika seorang laki-laki berperan sebagai imam dan penopang kehidupan ekonomi rumah tangga. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman An-Nisa ayat yang ke-34 Di sana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Ar-rijalu qawwamuna ala nisa Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd Wa bima anfaku min amwalihim Fassalihatu qanitatun Hafizatun lil ghaib Bima hafidhullah Wallati تخافون nushuzahunna Fa'iduhunna Wahjuruhunna fil madaji Wadribuhunna intisari dari ayat ini adalah laki-laki sebagai penopang, penopang rumah tangga. Dia sebagai imam, sebagai pemimpin. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Karena Allah memberikan kemampuan laki-laki itu lebih lebih hebat daripada perempuan. Ini secara umum. Ototnya lebih kuat dari perempuan. Ya. Sudut pandangnya lebih kuat dari perempuan. Laki-laki itu diciptakan dominan akalnya, tapi perempuan dominan perasaannya. Dari kulitnya saja kelihatan sekali. Laki-laki itu kuat dan wanita itu lemah. Maka laki-laki yang seharusnya mencari pekerjaan untuk menghidupi anak dan istrinya. Ini aturan main. Maka seandainya kalau orang tidak nurut aturan, ada seorang laki-laki yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan bekerja, tapi dia tidak lakukan, maka dipastikan rumah tangganya akan hancur karena dia tidak nurut nurut aturan. Yang kedua, setelah laki-laki ini baik, maka perempuan harus mengimbangi dengan baik. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Seorang perempuan yang baik adalah yang taat kepada Allah, taat kepada suami. Taat kepada suami, menjaga kehormatan suami saat suaminya tidak ada di rumah. Kalau kondisi aturan seperti ini dilanggar, yang timbul adalah nusyush. Nusyush adalah pembangkangan seorang istri kepada suami yang tanpa alasan dan nusus ini pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian ada seorang istri yang membangkang kepada suami, "Wallati takhafuna nusyuzahunna." Apabila kamu takut nusus mereka, istri-istri itu, faidhuhunna. Langkah pertama adalah memberi nasihat kepada mereka. Menasihati dengan cara yang baik. Bil hikmah wal mauidhatil hasanah. Bukan langsung marah-marah gak jelas, Pak. Faidhuhunna, mauidhah itu artinya nasihat yang menyenangkan nasihat yang tidak bikin hati itu tidak enak. Dinasihati tidak bisa Wah huna fil madaji. Maka hijrahlah dari tempat tidurnya. Hijrah dari tempat tidur ini dalam bahasa sekarang adalah pisah ranjang. Kalimatnya pisah ranjang, bukan pisah kamar, bukan pisah rumah, apalagi pisah kota. Banyak sekarang ini nggak cocok sama istri minggat atau istri nggak cocok sama suami minggat Minggat itu bukan pisah ranjang. Minggat itu pisah kamar, pisah rumah, bahkan pisah kota. Mestinya harus pisah ranjang. Kenapa pisah ranjang? Ya mungkin pindahnya itu ke bawah. Mungkin yang generasi tua dulu zaman nenek kakek kita itu selalu bikin kamar kita itu luas dan di situ ada dua dipan, ada dua tempat tidur. Ternyata saya tanyakan, kenapa harus ada dua tempat tidur? Kakek menjawab, ini jagani kalau seandainya ada miskomunikasi antara suami istri, maka pisah ranjang. Tapi dalam satu kamar. Atau kalau kamarnya sempit, mungkin suaminya di bawah, istrinya di atas, atau sebaliknya. Berharap malam itu terjadi gempa bumi. Sehingga jatuh. Itu pun kena istrinya sendiri. Ini aturan. Ketika pisah ranjang pun tidak bisa. Fadribuhunna, pukullah istrimu itu, pukul istrimu. Tapi ingat, Kalimat pukul ini tidak seperti kita memukul bajingan, memukul maling. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang kalimat ini, bagaimana memukul istri itu adalah pukulan yang mengandung tarbiyah, pukulan yang mengandung pendidikan. Yang dipukul itu adalah anggota tubuh yang paling lunak dan alat pemukul itu harus alat yang paling lunak pula. Makanya yang dipukul itu pantatnya. Untuk memukul pakai apa? Pakai imamah, pakai serban pakai sarung. Ini katanya menjalankan perintah Allah, istrinya salah langsung dipukuli sama linggis. Ini bukan solusi dan ini keluar dari aturan. Pukul pantatnya istri dengan serban kita, dengan dengan sarung kita. Jadi pukulan yang tidak menyakiti tapi pukulan yang benar-benar akan membuat sok terapi dan dia tidak akan mengulangi lagi. Nah, ketika urusan tiga ini dinasihati tidak bisa, pisah ranjang pun tidak bisa, sampai dipukul secara halus pun tidak bisa. Maka solusinya adalah ayat berikutnya, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman ahliha. Ketika urusan dari dua orang ini chaos, tidak bisa disatukan, maka panggil hakim orang tua dari pihak laki-laki dan panggil hakim orang tua dari pihak perempuan untuk menghakimi keduanya. Cari mereka yang paling senior di antara mereka. Inilah yang disebut dengan aturan Allah dalam rangka membangun keluarga islami. Yang ketiga, ma'asyiral hadirin adalah aturan dalam konteks akhlak. Setelah akidah, muncul syariah. Dan yang ketiga adalah akhlak. Akhlak itu apa? Seorang yang sudah memutuskan untuk menikah, maka dia harus akhlak yang terbaik. Suami harus punya akhlak yang terbaik kepada istrinya, Berikut istri juga harus punya akhlak terbaik kepada suaminya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada kita kaum laki-laki, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluargamu, kepada istrimu dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan bagaimana seorang laki-laki yang sempurna imannya itu dalam hadis yang sahih. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesempurna-sempurna iman kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Dan bagaimana ukuran kebaikan akhlak? Wa khiyarukum khiyarukum li ahl. Dan yang paling baik akhlakmu wahai suami adalah yang paling baik kepada istrinya. Kalau di luar kita tersenyum, semestinya kepada istri kita tersenyum. Kalau di luar kita royal, senang sedekah, semestinya kepada istri kita juga loman dan royal. Itulah ukuran seorang suami yang baik. Makanya seorang suami yang baik bisa ditanyakan kepada istrinya. Yang bisa berkomentar atas kebaikan suami itu hanya istri. Anda tidak bisa bertanya kepada saya, apakah Bapak orang baik? Jangan bertanya kebaikan kepada yang bersangkutan. Apakah Bapak orang baik? Jawabannya, pasti saya baik saya ini nomor satu, satu RT, baiknya. Tanyakan kepada istrinya. Kalau seorang istri ditanya tentang suaminya, istrinya menjawab baik, itu suami yang baik. Tapi kalau istri ditanya tentang suaminya, sang istri menjawab tentang suaminya jelek, maka dia adalah suami yang jelek. Hadirin ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Bingkai aturan ini tidak hanya putus di dunia, tapi aturan ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai kaum laki-laki, ingatlah ketika kita memutuskan untuk menikah maka tanggung jawab amanah Allah Subhanahu wa taala di pundak kita fattakullah fattakullah fin nisa takutlah takutlah kepada Allah tentang nisa tentang perempuan tentang istri fa innakum akhadtumuhunna bi kalimatillah wahlaltum furujahunna bi kalimatillah karena kalian mengambilnya halal dengan menyebut nama Allah maka semua akan dimintai pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah, sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup manakala semuanya mengikuti aturan Sang Pencipta. Tetapi manakala kita keluar dari aturan itu, yang terjadi adalah kesengsaraan dalam hidup dan kehancuran dalam hidup. Yang itu dirasakan tidak hanya di dunia tapi sampai nanti di akhirat. Wal billah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pernikahan ini dijaga oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, dijadikan pernikahan yang berkah, sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita menjadi masa depan kita dijadikan oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang taat kepada Allah, yang senang menghidupkan sunnah Rasulullah dan nanti bisa membanggakan kita orang tuanya di hadapannya insya Allah. Dan mudah-mudahan yang belum menikah mudah-mudahan mendapatkan ilmu sehingga pernikahannya menjadi pernikahan yang barokah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولوالدي ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا الحمد الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله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 Kenapa dalam setiap ada pernikahan Rasulullah berdoa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkatimu dan semoga Allah memberkati atasmu. Ada barakallahu laka wa baraka alaika. Ini artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling mulia menyatakan bahwa terkadang rumah tangga itu ada titik-titik menyenangkan, tapi ada rumah tangga itu yang ada titik-titik yang tidak menyenangkan, dan semuanya itu pasti merasakan ini. Fluktuasi dalam rumah tangga itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Tapi ingat, kalau semua diniatkan karena Allah, mengikuti aturan Allah, bahagianya menjadi barokah, susahnya pun menjadi barokah. Makanya ulama menerjemahkan barokallahu laka artinya semoga Allah memberkahi rumah tanggamu dalam senangmu wa baraka alaika dan semoga Allah memberkati rumah tanggamu dalam susahmu. Rumah tangga itu yang islami sesuai aturan Allah senangnya barokah, susahnya juga barokah. Mudah-mudahan ini bisa mengilhami kita sehingga kita bisa menjalankan pernikahan ini sesuai dengan aturan Allah dan syariat yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya ghafiraz dzunub wal khathiat ya arhamar rahimin ya Allah sang maha pengasih maha penyayang maha pengampun atas segala dosa ampuni dosa kami ya Allah dosa ibu bapak kami dosa guru-guru kami dosa pemimpin-pemimpin kami dosa orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kami Ya Allah terimalah ibadah Jum'ah kami kali ini Jadikan sebagai penghapus dosa-dosa kami Pembuka pintu berkah dan rahmatmu dalam hidup kami Allahumma ya Allah jagalah rumah tangga kami ya Allah Jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah Jadikan rumah tangga kami ya Allah penghantar Untuk bisa mendapatkan ridhamu ya Allah kumpul di dunia kami bersama keluarga kami dan kumpul nanti di surga bersama keluarga kami.